Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin Amma ba'du Para pendengar yang saya muliakan Alhamdulillah Seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai cara-cara merawat mayit atau mengenai babul jenazah. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai bagaimana caranya kita memandikan mayit juga telah kita terangkan bagaimana cara kita merawat mayit ketika mayit tersebut barusan meninggal. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai cara mengkafani mayit dan cara menyolatkan mayit. Imam Abi Suja Beliau berkata, "Wa yukaffanu fi salasati aswabin zin laisa fiha qamisun wala imamatun." Dan mayit dikafani dengan memakai tiga helai pakaian putih atau tiga helai kain putih, laisa fiha qamisun tanpa memakai gamis baju wala imamatun dan tanpa memakai imamah Jadi kalau mayat telah kita mandikan, selesai kita mandikan, maka acara berikutnya adalah cepat-cepat kita kafani. Setelah kita mandikan, maka disunahkan untuk secepatnya kita kafani. Kita siapkan kalau mayat tersebut adalah mayat laki-laki, maka kita siapkan tiga lembar kain putih. Dan yang lebih afdol kainnya adalah kain yang telah dicuci bukan kain yang baru bukan kain yang baru memang untuk aqallu lil kafan untuk paling sedikitnya cukup untuk mengkafani mayat adalah selembar kain yang mana kain tersebut bisa menutupi semua badannya mayit. Ini sudah cukup. Tapi untuk yang afdol, yang afdol kalau mayatnya adalah mayat laki-laki, maka yang afdol adalah kita kafani mayat tersebut dengan memakai tiga lembar kain putih. Semuanya pakai lembaran. Tidak ada gamis, tidak ada bajunya, tidak memakai baju dan tidak memakai imamah. Tapi kita kafani dengan tiga lembar kain putih yang mana setiap lembar dari kain tersebut bisa menutup semua badan mayit, bisa menutup semua badan mayit. Maka kalau kita ingin membeli kain untuk mayit, maka kita samakan ukurannya kalau mayitnya itu panjangnya misalnya 170 cm maka kita misalnya beli kain yang panjangnya 2 meter atau 2 meter lebih sedikit biar kain tersebut bisa menutup semua anggota badan mayit begitu juga lebar daripada kain tersebut cukup untuk menutup semua anggota badan mayit kita beli 3 biji 3 lembar tanpa kita memakai e, tanpa kita kasih baju mayat tersebut dan tanpa kita kasih imam Jadi langsung tiga lembar kain langsung kita tumpuk jadi satu, terus mayat kita letakkan di atas e, kain tersebut, baru kita mulai mengkafani mayat tersebut. Nah, sebelum kita kafani, maka e, disunahkan juga untuk menutup menutup semua lubang tubuh mayit. Semua lubang tubuh mayit kita tutup. Misalnya hidungnya kita tutup dengan kapas, yang mana kapas tersebut telah kita kasih kapur ya, kapur barus. Kita tutup hidungnya, kita tutup telinganya, segala eh, bagian tubuh dari mayat tersebut yang terbuka kita tutup. Kemudian kita bungkus atau kita kafani mayat tersebut dengan tiga helai atau tiga lembar kain. Itu semua adalah seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin nafidhin suhuliyatin laisa fiha qamisun wala imamatun. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal beliau dikafani dengan tiga helai tiga lembar kain yang warnanya putih suhuliyah yang mana kain ini adalah kain suhuliyah sukhulia ini adalah kain buatan Yaman laisa fiha qamisun yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu tanpa dikasih baju wala imamadun dan tanpa dikasih imamah dan untuk uh, warna memang yang sunnah dan yang afdol kalau kita mengkafani mayit adalah dengan memakai kain yang berwarna putih kain yang berwarna putih seperti dalam hadis tadi kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salasati aswabin bidhin yang warnanya putih. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda albisu min siyabikum albayadha fa innaha khairu siyabikum wa kaffinu fiha maudakum yang artinya pakailah kamu pakaian yang berwarna putih. Fa innaha khairu siyabikum karena pakaian yang berwarna putih adalah pakaian yang paling baik untuk kamu. Wa kafinu fiha mautakum dan kafanilah bungkuslah mayat kamu dengan memakai kain yang berwarna putih. Jadi kain putih adalah yang disunahkan yang afdol dalam hal ini untuk membungkus dan mengkafani mayat juga untuk orang yang dalam keadaan hidup memakai kayak baju yang berwarna putih adalah yang paling baik yang disunahkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya kalau nanti pada hari Jumat misalnya ingin menghadiri salat Jumat maka dalam hal ini kain yang bagus atau kain yang pantas untuk kita pakai atau baju yang kita yang pantas untuk kita pakai untuk jumatan adalah baju yang warnanya putih. Kalau ada sarung putih maka lebih baik juga. Ini adalah untuk warna kain kafan disunahkan warnanya adalah adalah putih dan makruh kalau misalnya kita kafani dengan selain putih. Kalau kita kafani dengan apa namanya kain yang warnanya hijau atau warnanya biru atau warnanya hitam maka makruh karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memakai kain putih untuk mengkafani mayat ya, juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri dikafani oleh para sahabat beliau dengan memakai kain putih kalau yang meninggal ini perempuan itu tadi adalah kalau yang meninggal laki-laki maka memakai tiga lembar kain kalau yang meninggal itu perempuan maka disunahkan untuk dikafani dengan tiga eh, dengan lima lembar pakaian. Yang mana semuanya warnanya adalah putih. Yang pertama adalah izar, sarung ya, dengan memakai kain sarung yang menutup bagian tubuh perempuan tersebut dari pusar sampai bawah. Kemudian Dipakaikan kerudung, kita pakai kerudung, kemudian memakai komis baju yang menutup dari bagian atas tubuh mayat tersebut sampai pusar. Kemudian dua lapis atau dua lembar kain yang lebar untuk membungkus atau mengkafani mayat tersebut. Dan ini adalah yang dianjurkan dan yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika putri beliau yaitu Sayyidatuna Ummu Kulsum meninggal, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita yang mengurusi mayat daripada Sayyidatuna Ummu Kulsum ini untuk mengkafani Sayyidina Ummu Kulsum dengan memakai tiga, ya, tiga dengan memakai lima macam pakaian. Yang pertama adalah izar yaitu kain biasa yang dipakaikan seperti sarung yang menutup antara pusar sampai bawah kemudian kerudung dipakaikan di kepala, kemudian komis yaitu pakaian yang dipakai dan untuk tubuh dari pundak sini sampai dari lengan sini sampai e, lutut atau sampai pusar. <clears throat> kemudian tiga eh, dua lembar kain, dua lembar kain untuk menutup semua e, badan mayit dan ini adalah seperti yang diajarkan dan diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabiat mengkafani putri beliau Ummu Kulsum sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. <clears throat> Dan seperti yang saya katakan tadi untuk kain ya, untuk kain yang dibuat kafan ini yang afdol adalah kain yang sudah dicuci. Yang afdol adalah kain yang sudah dicuci. Kalau memang tidak ada kain yang yang telah dicuci ya dibelikan dengan kain baru kalau tidak ada. Dan untuk kain ini adalah e, untuk bagus dan jeleknya kain ini adalah tergantung keadaan daripada si mayat tersebut. Kalau mayat tersebut adalah orang kaya misalnya, maka ya tidak apa-apa kita belikan kain yang agak bagus. Kalau orang tersebut ya orang yang menengah ya, tingkatan ekonominya menengah, ya kain yang biasa. Kalau orang tersebut orang yang e, fakir misalnya, maka ya kain yang seder sederhana. Tapi kalau memang bermegah-megahan membeli kain yang sangat mahal sekali untuk kafan mayit ini makruh. Makruh membeli kain yang sangat mahal untuk mengkafani mayit. Dan perlu diperhatikan untuk jenis kain dalam mengkafani mayit ini adalah kain yang diperbolehkan untuk orang tersebut ketika orang tersebut hidup. Maka kalau orang laki-laki tidak boleh kita kafani dengan memakai kain yang terbuat dari sutra asli tidak boleh. Karena orang laki-laki tidak boleh atau diharamkan memakai kain sutra asli. Maka kalau meninggal, maka tidak boleh mentang-mentang kaya, warisannya banyak, bermiliar-miliar, terus ahli warisnya memberikan atau memberikan kain yang terbuat dari sutra asli. Ini haram, tidak boleh karena ketika hidup orang laki-laki tidak boleh memakai sutra. Tapi untuk perempuan boleh karena perempuan ketika hidupnya boleh e, memakai kain kain sutra. Ini adalah mengenai e, cara untuk mengkafani mengkafani mayit. Terus kalau sudah kita kafani, maka mayat tersebut kalau sudah kita kafani dengan rapi, maka kita ikat mayat tersebut supaya kainnya tidak tidak pudar, supaya tidak pudar maka kita ikat, kita ikat, kita kasih ya, maka pucuk sebelah kanan kita ikat, yang dekat dengan kepala kita ikat, dengan yang dekat dengan kaki kita ikat, juga untuk tengahnya kita ikat. Tapi nanti kalau sudah berada di kuburan, maka harus kita harus kita lepas. Yang perlu diperhatikan lagi kalau orang tersebut mati dalam keadaan ikhram, kalau orang tersebut mati dalam keadaan ikhram, maka kalau orang tersebut laki-laki maka tidak boleh kepalanya harus dibuka. Kepalanya harus dibuka karena orang yang ikhram itu nantinya akan e, dibangunkan dari kuburnya pada hari kiamat dalam keadaan orang yang ikhram. Begitu juga kalau orang yang tersebut yang meninggal tadi itu perempuan dan dia mati dalam keadaan ikhram, maka Ketika dikafani maka wajahnya tidak boleh ditutup dengan kain. Wajahnya tidak boleh ditutup dengan kain. Itu semua seperti yang saya terangkan pada kajian kita yang lalu berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya seorang laki-laki meninggal ketika dalam keadaan umrah maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda untuk para sahabatnya bima bima'in wasidrin wa fi wala tumissuhu tiban wala tuhammiru ra'sahu fa innallaha يبعثه يوم qiyamati mulabbidan mulabbidana wa eh? fi riwayatin mulabbiyan yang artinya irsilu mandikan temanmu ini dengan memakai air dan dengan memakai sidr dan kafanilah dengan memakai dua kain dan jangan sampai kamu kasih minyak wangi maka kalau yang meninggal itu adalah orang yang dalam keadaan ikhram, maka kainnya itu tidak boleh dikasih kafur ya. Karena kafur baunya adalah wangi ya. Tapi untuk orang biasa, untuk orang biasa, maka juga eh, disunahkan juga kainnya itu dikasih kafur ya. Sebelum mayatnya ditaruh untuk dibungkus dikaret taruh kasih kafur supaya baunya wangi ya. Tapi kalau orangnya yang meninggal itu adalah orang yang dalam keadaan ikhram maka tidak boleh. Wala dan jangan kamu tutup kepalanya. Tidak boleh ditutup kepalanya karena dia mati dalam keadaan ikhram. Alasannya apa? ya innallaha yau yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kiamat akan membangunkan orang tersebut dalam keadaan orang yang membaca talbiyah dalam keadaan orang yang ikhram. Ini adalah kemuliaan khusus dan fadilah khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mati dalam keadaan ihram. Kalau orang tersebut sudah kita mandikan dan sudah kita kafani dengan rapi, maka secepatnya kalau ya, ya boleh juga ya kalau orang meninggal itu kita umumkan di speaker di masjid kita umumkan bikin pengumuman bahwasanya telah meninggal pada hari ini Bapak Fulan dan Bapak Fulan Insya Allah untuk sholat mayatnya pada jam segini penguburannya jam segini maka kalau mayatnya sudah dimandikan dan sudah dikafani maka secepatnya untuk di, disolati secepatnya untuk disolati dan sholat mayat ini hukumnya adalah fardu kifayah dan Rasulullah SAW Alaihi telah E, nyola telah sholat untuk beberapa sahabatnya. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat jenazah Termasuk salah satu hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashi fi yaumil ladzi mata fihi fa kharaja ilal musalla fa saffa bihim wa arba'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Raja Najasyi meninggal, yaitu Raja Habasyah yang menerima para muhajirin dulu ketika orang Islam pertama kali berada di Mekah, orang Quraisy sangat kejam sekali terhadap orang Islam ketika itu dan ketika orang Islam sudah tidak tahan lagi dengan siksaan dan ancaman orang Quraisy maka Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada mereka untuk hijrah. Dan ketika itu hijrah yang pertama kali adalah hijrah ke Habasyah. Yang ketika itu yang menjadi raja di Habasyah adalah Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi ini raja yang beriman. Maka ketika itu ketika Najasyi ini meninggal, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dan sholat di musola bersama-sama dengan sahabat untuk e, rohnya Najasyi yang telah meninggal. Dan dari dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya salat gaib itu diperbolehkan dan disunnahkan ya. Salat gaib itu diperintahkan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim ini juga salat kepada Najasyi yang mana Najasyi ini meninggalnya di tanah Habasyah di Afrika sana. Di tanah Habasyah kalau sekarang ini ya di tanah Habasyah itu Afrika dekat dengan Somalia sana. Ini menandakan bahwasanya salat gaib untuk mayat hukumnya adalah tidak apa-apa dan diperbolehkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengerjakannya. Adapun cara untuk sholat jenazah ini adalah seperti yang biasa kita ketahui dan kita lakukan. Yaitu yang pertama kali adalah dengan takbir Allahu Akbar. Ketika takbir ini, takbiratul ikhram ini, niat untuk mengerjakan sholat jenazah. Misalnya di dalam hatinya dia niat usolli ala hadal mayyiti fardhon lillahi taala. Atau kalau tidak bisa pakai bahasa Arab ya pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Saya niat untuk sholat untuk mayat ini fardu dan menjadi makmum. Kalau dia menjadi makmum, kalau jadi imam ya bilang imaman. Kalau jadi makmum ya bilang makmuman. Kalau tidak bisa bahasa Arab ya bahasa Jawa dalam hatinya dia mengucapkan saya sholat untuk mayat ini dan saya menjadi makmum. Kalau dia menjadi makmum, kalau dia menjadi imam ya dengan niat saya menjadi imam. Kalau takbiratul ihram, maka disunahkan seperti biasa untuk mengangkat tangannya. Angkat tangan, terus diturunkan kembali, diturunkan dan ditaruh di dada seperti sholat-sholat biasa. Seperti sholat biasa, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dan ditaruh di bawah dada. Kemudian setelah itu langsung membaca doa, membaca Al-Fatihah. Nah, dalam dalam sholat jenazah tidak disunahkan membaca doa iftitah. Tidak disunahkan untuk membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Tidak disunahkan. Tapi setelah takbiratul ihram langsung membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, maka takbir yang kedua Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian tangannya diletakkan seperti posisi semula. Diletakkan di atas dada, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Nah setelah takbir yang kedua ini adalah wajib untuk membaca solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segot solawat pakai segot apa? Pakai segot sembarang boleh.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 Ini dilakukan atau dibaca harus setelah takbir yang kedua. Kemudian setelah takbir yang kedua maka dan membaca salawat kemudian dia takbir yang ketiga. Allahu Akbar dan dengan mengangkat tangan. Kemudian setelah takbir ketiga ini adalah membaca doa, membaca doa untuk untuk mayit. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Eh, Soha Imam Bukhari Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari eh, Tolha bin Abdullah bin Auf bahwasanya dia berkata sallaitu khalfa bni Abbasin radhiyallahu anhuma ala janazatin faqara bi Fatihatul Kitab faqala liya'lamu annaha sunnah Soha, seorang tabi'in Tolha ini sholat di belakangnya Ibnu Abbas sholat jenazah dan ketika itu dia mendengar Ibnu Abbas membaca Fatihah. Ketika ditanya Ibnu Abbas mengatakan supaya mereka tahu bahwasanya membaca Fatihah ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih dari Abi Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sunnata fi sholati 'alal janazati ayyukabbira al-imamu thumma yaqra'u bi Fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhlisu du'a li janazah fi takbirati wala yaqra'u fi syai'in minhunna thumma yusallimu sirran fi nafsihi seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat jenazah itu beliau takbir terlebih dahulu, kemudian setelah takbir membaca fatihah dan takbir, eh, membaca fatihah ini dilakukan setelah takbir yang pertama, kemudian beliau membaca fatihah ini dengan suara yang lirih tidak dikeraskan, kemudian takbir dan membaca solawat kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah membaca doa khusus untuk mayit. Khusus untuk mayit. Doa ini adalah hukumnya adalah wajib ya. Dan paling sedikitnya dia doa bagaimana doa untuk memintakan ampunan untuk mayit itu. Paling sedikit dia harus doa Allahumma ghafir lahu. Ya Allah ampunilah mayat ini. Atau dia berkata Allahumma rahamhu ya Allah rahmatilah hambamu yang meninggal ini. Itu paling sedikit. Jadi paling sedikit adalah dia minta doa ampunan untuk si mayat tersebut. Tapi yang paling afdol, yang utama adalah membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah takbir yang ketiga, Doa yang pertama kali dia baca adalah Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawafaitahu minna fa tawafuhi alal iman. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Setelah itu, setelah membaca doa ini Allahumma firli majidina maka kemudian dia membaca doa yang maksur lagi yaitu doa Allahumma hada abduka seperti yang disebutkan di Fathul Qarib ya. Allahumma hada abduka wa abdika. Ini kalau mayitnya laki-laki, kalau mayitnya perempuan berarti bacanya Allahumma hadhihi amatuka wa amatika. Kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashadu an la ilaha illa anta wahdaka وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه wafsah lahu fi qabrih wajafil ardu an jambih walaqhi bi rahmatikal amna min azabika hatta tab'athahu ila jannatika ya arhamar rahimin. Ini adalah doa yang dibaca kalau mayatnya itu mayatnya orang besar. Nanti kalau mayatnya adalah anak kecil, masih kecil, maka doanya lain lagi. Maka doa yang disunatkan kalau uh, mayatnya kecil adalah Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa dukhran wa idatan wa i'tibaran wa syafi'an wa saqqil bihi mawazinahuma wa afrigh sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu yani kalau mayatnya adalah anak kecil belum balik maka yang dibaca adalah doa tadi dan doa yang saya sebutkan tadi adalah doa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di kitabnya di Al-Um yang mana Imam Syafi'i telah mengambil doa-doa tersebut dari hadis-hadis yang maksur. Kemudian para murid-murid Imam Syafi'i me mengenalkan doa tadi kepada uh, murid-muridnya yang lain sampai sampai kepada kita. Akan tetapi kalau memang tidak bisa dan tidak hafal membaca doa yang panjang tadi, di sana ada doa yang maksur juga yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Mana doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahihul Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fasami'tuhu yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdil lahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa القبر jannata wa Ini adalah doa yang uh, diriwayatkan dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang sahabatnya yaitu Auf bin Malik ketika itu sholat langsung di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia bisa mendengar langsung doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mayat yang diselati beliau sampai-sampai sahabat Auf bin Malik itu apa sampai-sampai beliau itu ternyuh dan beliau kepingin bahwasanya seandainya dia yang mati terus disolati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus dibacakan doa seperti itu. Kenapa? Karena doa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa tadi adalah doa yang sangat besar sekali fadilahnya. Artinya Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu dan kasihanilah dia. Wa'afihi dan berikan dia afiah Wa'fu anhu dan ampunilah dia. Wa akrim nuzulahu dan muliakan tempatnya. Wa wasi' madkhalahu dan lebarkan tempatnya. Wa ghsilhu dan uh, mandikan yang mati ini bil ma'i dengan air wasal dan dengan air es wal farad dengan dengan air embun wanaqihi dan bersihkan orang yang mati ini minal khotoya dari dosa-dosa dia kama yunaqqa saubul abyad sebagaimana baju yang putih yang dibersihkan minat danas dari kotoran. Baju putih kalau kita bersihkan pakai rinsu ya, apalagi rinsu yang baru atau pencuci sabun cuci yang lain yang baru. Kalau dicuci dengan ah, dengan eh, ya, sabun pencuci maka akan putih kembali seperti baru. Lah ini sahabat Auf bin Malik ini kepingin seandainya dia yang mati yang menyolatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa dibacakan doa seperti itu. Maka kalau kita cermati dari hadis ini maka disunahkan kalau ada orang yang mati yang menjadi imam dan yang menyolati itu adalah orang-orang yang soleh yang mana doanya lebih dikabulkan lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dosa-dosa orang yang meninggal tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya orang yang menyolatinya. Nah, kalau yang nyolati itu orang banyak dan orangnya soleh semua, maka akan mendapatkan doa banyak dari orang yang menyolati dan doa yang diucapkan oleh orang soleh itu adalah lebih gampang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah doa yang dibaca setelah takbir yang ketiga. Setelah membaca doa ini, nah kalau memang tidak bisa, tidak bisa membaca doa ini dengan bahasa Arab ya tidak apa-apa pakai doa sebisanya ya. Doa se sebisanya. Maka masa e, kalimat Allahumma fir lahu itu tidak hafal ya. Mana? maka ya sebagai seorang yang taat ya seharusnya dia menghafalkan dan eh, doa-doa untuk situasi-situasi eh, seperti ini. Doa untuk makan, doa untuk masuk kamar mandi, doa untuk sholat mayit ini seharusnya sudah diawalkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya nanti kalau anak-anak tersebut sudah tumbuh dewasa, sudah hafal dan sudah biasa mengerjakan hal-hal tersebut. Nah, setelah membaca doa setelah takbir yang ketiga, maka diwajibkan mengucapkan takbir yang keempat dengan mengangkat tangan. Kemudian setelah takbir yang keempat membaca doa juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Setelah takbir keempat disunahkan untuk membaca doa ini. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu ghafir lana walahu. Ini doa yang e, dibaca setelah takbir yang kedua. Eh takbir yang keempat maaf ya. Kemudian kalau setelah membaca doa ini Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'da waghfir lana walau kemudian dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Seperti salam seperti sholat biasa. Seperti sholat biasa. Itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan eh, oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu taslima 'alal janazati misla, misla taslim fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam untuk sholat jenazah itu seperti salam pada sholat biasanya. Pada saat biasanya. Dan perlu diketahui sholat jenazah ini semuanya adalah dilakukan dengan berdiri. Dengan berdiri dan tidak ada sujud dan tidak ada rukuknya. Tidak ada sujud dan tidak ada rukuknya semua dilakukan dengan berdiri pernah ada diceritakan oleh sebagian guru kita seorang santri yang mondok lama 7 tahun 8 tahun terus ketika pulang ketika bapaknya meninggal dia disuruh pulang karena dia adalah santri dan mondok lama akhirnya sama masyarakat di desanya dia yang disuruh untuk jadi imam pada sholat jenazah karena di pondok dia tidak pernah diajari cara sholat jenazah akhirnya dia sholat seperti biasa pakai sujud pakai pakai rokok. Orang desa bingung loh. Ini kok sunatnya kok pakai rokok, pakai sujud gimana ini? Ustadz kata dia. Oh ini kan yang meninggalkan bapak saya. Nah, maka perlu saya kasih sensasi dan cara baru dalam sholatnya gitu. Oke, enggak. Jadi sholat jenazah ini dilakukan tanpa sujud dan tanpa rokok, tapi dilakukan dengan berdiri saja dan disunahkan ya, disunahkan berus diusahakan bagaimana caranya yang sholat itu banyak sehingga bertambah banyak orang yang menyolati mayat tersebut maka bertambah banyak pula kesempatan dia mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka juga mengumumkan di masjid bahwasanya hari ini ada bapak fulan meninggal. Nanti sholatnya jam segini, nanti dimakamkan jam segini. Itu adalah suatu hal yang sangat baik sekali Hal yang sangat baik sekali untuk menarik orang bisa ikut sholat jenazah. Dan sholat jenazah itu pahalanya besar. Kalau ada orang yang mengerjakan sholat jenazah, maka dia seakan-akan dapat satu kirot pahala. Satu kirot pahala seperti yang disebutkan dalam hadis. Satu kirot pahala itu berapa? Satu kirot pahala itu seperti besarnya gunung Uhud kata Rasulullah. Ukhud. Uhud itu sangat besar sekali. Tentunya sebelum di sebelum digempur oleh pemerintahan Saudi ya. Sekarang Gunung Uhud sudah jadi kecil digempur sama pemerintahan Saudi, tapi aslinya Gunung Uhud itu sangat besar, besar sekali. Maka pahala dan keutamaan orang sholat jenazah itu sangat besar sekali dan sholat jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah kalau ada satu orang saja yang telah mengerjakannya maka gugurlah kewajiban bagi yang lain tapi meskipun begitu kita perlu untuk memperbanyak orang yang sholat untuk jenazah tersebut seperti yang saya sebutkan tadi bertambah banyak orang yang menyolatkannya maka bertambah banyak pula kesempatan orang tersebut mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang manfaat Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyurzaqana ilman nafi'a wa al amal bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Ah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Di sini sebelum kita tutup ada sebuah pertanyaan ya. Uh, ini ada seorang yang bertanya tentang sholat jenazah ba'da subuh dan ba'da asar gimana? Salat jenazah kalau dilakukan ba'dal asar atau ba'da subuh ini menurut madhab syafi'i tidak apa-apa. Apalagi kalau memang kalau salat ba'da asar itu nantinya orang yang menyolatkan tambah banyak maka tidak apa-apa. Begitu juga kalau nantinya misalnya orang eh, Ya, secara umum sholat yang dilakukan pada waktu-waktu yang makruh ya, seperti ba'da subuh atau ba'da asr atau sebelum maghrib itu diperbolehkan kalau memang di sana ada sebabnya, misalnya kalau uh, kita ingin orang yang menyolatkan itu banyak, maka kita lakukan sholat jenazah setelah asar, maka boleh, tidak ada mas, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Dan ini adalah menurut madamnya Imam Syafi'i. Tabaan di sana juga ada pendapat ulama lain yang mengatakan tidak boleh ya seperti kalau tidak salah madhabnya Imam Malik cuma untuk madhab Imam Syafi'i diperbolehkan apalagi kalau misalnya eh, sholatnya itu di sholat asar itu makin banyak orang yang menyolatinya maka tidak tidak apa-apa cukup sekian yang bisa kita kaji mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh